Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sediwara Radio Babat Tanah Leluhur. Hai, ayo tinggalkan padepokan ini cepat. Akan Prabangkara, ayo kita kebun Ayo, kalian majulah bersama-sama. Mungkin saat ini aku akan melupakan pantanganku untuk membunuh manusia. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter, jangan adu-adu terus. Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, Bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Procold, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Procold memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Procold Obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Oh, bagaimanakah pertempuran di padepokan kita, Yang? Apakah mereka berhasil dipukul mundur? Ah, Padepokan kita berhasil dihancurkan. Jadi, gua larang dikalahkan oleh mereka. I iya, benar. Uh, lalu, di mana Kama Madiludira sekarang? Orang yang bersamamu tadi? Hah? Setibanya di sini, dia langsung meninggalkan saya. Hmm. Pergi ke arah barat sana. Saya tidak dapat mencegahnya, Yang. Dia hanya berpesan agar saya menyampaikan permohonan maafnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. mulas diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop, dengan intro stop. Intro stop, pil stop trap, obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan, stop trap. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-41 ini, didukung oleh Hari Akik sebagai Wanayasa, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Mario sebagai Jerangkong Hidup, Yanuar sebagai Raden Karma Pala, Iwan Dahlan sebagai Prabang Kara, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Anda sedang mendengarkan Channel. Pada kisah yang lalu diceritakan, kelompok perusuh yang dipimpin oleh Kisampar Angin menyerang padepokan Gualarang. Dalam pertempuran itu kakang seperguruan dari Kisampar Angin, yaitu Prabangkara, dihadapi oleh Resi Wanayasa. Sedangkan Kisampar Angin sendiri dihadapi oleh Mbah Jatis. Raden Purbaya atas desakan dari Cempaka berusaha meninggalkan padepokan yang sedang dilanda kerusuhan. Akan tetapi usaha mereka untuk melarikan diri diketahui oleh Ki Dandung Amoksa yang memang sedang berusaha mencari Raden Purbaya dan Roro Angken dan di Bukit Batu Larang, Raden Purbaya berhasil melempar kepala gandung Amoksa dengan batu besar, hingga pimpinan begal itu mati dengan kepala pecah. Sementara Resi Wanayasa yang baru saja akan berhasil membunuh Prabangkara, gagal karena kedatangan seorang tokoh tua misterius yang hanya dikenal dengan nama si Jerangkong Hidup. Ah, ternyata si Jerangkong Hidup itu masih berumur panjang. Tokoh Angkara Murka ini pada zaman ini agaknya sudah tidak mempunyai lawan lagi. Kecuali jika guruku Mamangkuraya masih hidup dan sudah berhasil menguasai tingkatan 10 kincir metu. mudah-mudahan kau masih dapat memuaskan hatiku. <laughs> dekam. Jika saja kau sanggup melayaniku hingga 50 jurus saja, hmm, kau akan kubiarkan tetap hidup untuk menjadi lawanku selamanya. Hmm. <laughs> Tapi jika kau adalah manusia yang tidak berguna, hmm, tidak dapat melayaniku hingga jurus ke-50, kau lebih baik mati saja. Hmm? Ya, yeah. Resi Wanayasa terhenyak sesaat melihat makhluk yang berdiri di hadapannya. Seorang tua berkulit hitam legam dengan tubuh tinggi kurus yang hanya terdiri dari tulang dan kulit. Tangannya yang panjang melebihi ukuran manusia biasa terjuntai seakan-akan tak memiliki daya untuk digerakkan. Akan tetapi suaranya yang melengking tinggi menusuk telinga mampu untuk membuat isi dada musuhnya hancur. Wanayasa di mana gurumu Mamang Kuraya? Apakah dia masih mampu untuk tetap hidup seperti aku? Aku tidak mengetahui keadaan guruku saat ini, Tuan. Akan tetapi, jika Tuan tidak menemuinya, nanti akan aku katakan jika aku menjumpainya. Ah, ah, ah, ah. Tidak, tidak usah, Wanayasa. Nanti orang itu pun pasti akan mencari aku. Karena aku yakin hmm, Aku adalah satu-satunya orang yang mampu memuaskan dirinya untuk bertempur sampai mati. Hmm? <laughs> Atau jika tidak, aku dapat membunuh kau dan pasti orang itu akan mencariku. <laughs> Ayo, bersiaplah Wanayasa. Hmm? Uh. Jerangkong hidup mengembangkan kedua tangannya ke samping dan kemudian menggeram keras dan beberapa saat kemudian tubuhnya naik ke atas tanpa menekuk kaki dan menjejak bumi. Oh, jaga Dewa Batara. Manusia atau iblis ibliskah yang kuhadapi ini? Oh, aku akan mencoba menghadapinya dengan kincir metuku. Uh! ilmu yang baik, ilmu yang baik. <laughs> coba coba, kau jaga seranganku ini. Awas, dia. Siap ya? Namanya begitu cepat Siap. dan tidak terduga-duga. Awas ya. <laughs> ai, ai, ai, ai, ai. Kenapa kau menggelinding di situ, Wanayasa? Hati-hatilah. Hmm, kau kini menghadapi jurus kelelawar sakti. Awas! Hop! Tuh! Dari pohon ini, aku akan membuatmu kembali menggelinding seperti tadi. Hmm? hmm iya. Manusia aneh, atau lebih tepat dikatakan tengkorak atau jerangkong hidup itu, memutar kedua tangannya yang panjang sambil terus menggeram. Daun-daun yang berada di pohon di seputarnya rontok berguguran, akan tetapi tidak jatuh berserakan. Daun-daun tersebut berputar-putar menderu di sekitar tubuh jerangkong hidup itu. Dan beberapa saat kemudian, dengan sekali sentakan tinggi, daun-daun tersebut bagaikan dikomandokan, meluncur menyerang Resi Wanayasa, yang saat itu sudah mengeterapkan aji kincir metu tingkat ke-9. Tubuhnya deras berputar, dan ketika daun-daun yang meluncur itu tiba di sekitar tubuhnya, seketika itu juga daun-daun itu terlempar jauh dan jatuh berserakan. Aku berhasil mengelakkan serangannya. Eh, akan tetapi, tumbukan daun-daun itu membuat seluruh membuat seluruh tubuhku jadi bergetar seperti ini. Bagus, bagus Manayasa. Hmm? Kau berhasil lagi menyelamatkan dirimu. Bagus, bagus. <laughs> Kali ini, jika kau berhasil mengelakkan seranganku berikutnya, hmm, aku akan segera tinggalkan padepokanmu ini. Awas! Hmm, <laughs> kau hebat sekali jerangkong hidup. <laughs> Agaknya nama yang diberikan oleh musuh-musuhmu mempunyai arti yang baik. <laughs> ya, jika saja namamu bukan jerangkong hidup, Mungkin kau sudah mampu sejak dulu. Siapa kau? Orang tua yang tidak mengenal takut? Apakah kau sudah siap untuk segera mampus? Berani bicara seperti itu di hadapanku. Apa? Minggir kau, murid tolol, murid duraka. Hmm. Kau sudah berani menguburku sebelum aku mati. Hmm? Heh, minggir. Kau murid gila. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, agaknya kau adalah Mamangku Raya. Hmm? hmm? Guru dari Wanayasa. <laughs> bagus, bagus, bagus, bagus. Kau masih hidup dan dapat menghiburku. <laughs> Ayo, Mamang Kuraya, Kita bertanding hingga tiga hari tiga malam. Kita bertempur sepuas kita. Ayo. <laughs> Aku tidak mau. Aku tidak mau bertanding hingga sekian lama. <laughs> Nanti bagaimana jika aku mau berak? <laughs> bagaimana jika aku mau kencing? aku tidak mau. Hmm, ya, tidak ya, ya. mau. mau. dengar, dengar. Jika kau memang ingin cepat selesai pertandingan ini, hmm. ayo kita mulai saja langsung dengan ilmu-ilmu pamungkas kita. Ayo. Hmm. Eh, aku ingat sekali melihat lawanku merangkak, merangkak. <laughs> Jika kau memang ingin melihat lawanmu merangkak, ini. <laughs> lihat, lihat, aku merangkak jangkong. Lihat. <laughs> Ayo, kita merangkak bersama-sama. Orang tua gila. Aku tidak dapat melayani lelucon kilamu. Aku hanya ingin melihat kau merangkak tidak sambil tertawa seperti itu, tapi merangkak sambil menangis dan kencing-kencing. Ah, boleh, boleh, boleh. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dalam kegelapan malam, Jerangkong hidup menyerang dengan jurus kelelawar saktinya Tubuhnya kali ini bagaikan terbang berkelebat dari bawah ke atas. Dan kemudian dari angkasa melancarkan serangan-serangan maut yang amat berbahaya. Akan tetapi, Mamang Kuraya melayaninya sambil menggoda jerangkong hidup itu. Resi Wanayasa yang kini tidak mempunyai lawan, baru dapat memperhatikan pertempuran di sekitar padepokannya. Tekanan-tekanan dari pihak penyerang membuat para murid padepokan Gua Larang tidak dapat berbuat banyak. Agaknya Kisampar mengerahkan tokoh-tokoh sakti dari tanah Pasundan dan bahkan dari tanah Jawa Matanang. Agaknya sudah tidak dapat diselamatkan lagi pada padepokanku. Sekelompok muridku sedang berusaha menahan amukan dari Prabangkara. Hmm. Aku akan mencoba untuk mempergunakan waktu ini untuk melihat dan melepaskan cucuku dari kurungan di belakang padepokanku. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan pilek, Obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. pintu! Buka pintu! Bukakan pintu ini, Paman! Paman! Ah, kasihan sekali anak nakal ini. Oh, eh, Eyang, ada apa, yang, Apa yang telah terjadi? Saya mendengar suara keributan di padepokan ini. Musuh telah menyerang padepokan ini, cucuku. Ayo, kita tinggalkan kamar ini. Tapi Eyang, di kamar sebelah ada Kakang Madeludira. Oh iya, Aku harus melepaskan juga anak itu. Hmm. Eh, musuh menyerang kita, Made. Ayo, kalian pergilah bersembunyi di sembilan mata air dewa. Di tempat itu, banyak tempat yang dapat kalian gunakan untuk persembunyian kalian. Ayo, cepat, Made. Ajaklah Karma Pala ke sana. aku Mamangku Raya. Aku tidak melihat beliau. Mungkin pertempurannya sudah berpindah jauh dari sini. Ah, celaka. Prabangkara menjadi semakin ganas. Ah, aku akan berusaha menahannya. Ayo, kalian, pergilah kalian. Tinggalkan padepokan ini. Biar aku yang menghadapi orang ini. Ayo, tinggalkan padepokan ini. Dan ajak kawan-kawan kalian yang lainnya. Ika Anggara, jangan biarkan seorang pun dari murid padepokan ini yang melarikan diri. Eh, bunuh mereka. Ya, ya. Sementara itu, Girinda sana yang telah berhasil mengalahkan murid-murid padepokan Gua Larang, kini membantu Ki Sampar Angin yang mulai terdesak oleh serangan-serangan kincir metu tingkat 8 dari Mbah Jatis. Beberapa saat setelah pendeta Girindasana melibatkan diri, Majatis kini yang jadi terdesak. Serangan-serangan dari murid si jerangkong hidup benar-benar membuat Majatis menjadi kerepotan membagi perhatiannya. Sampai pada suatu saat, ketika serangan kelelawar sakti yang dilancarkan dari udara, kisampar angin juga memburu Majatis dengan pandul beracunnya. Akhirnya, Mbah Jatis dengan telak terkena pukulan kelelawar sakti dari pendeta Girindasana. Anayasa, lihatlah, itu jati saudaramu sudah menjadi bangkai. Aku harus melihat keadaannya. Resi Wanayasa yang mencemaskan keadaan saudaranya segera menyerang dengan membabi buta mendesak Prabangkara. Dan ketika ia berhasil memukul jatuh Prabangkara, Wanayasa melompat melihat keadaan adiknya Jatis Purut Sarumpa. Kau sudah mengorbankan nyawamu demi padepokan. Hmm. Aku Aku tidak boleh mengorbankan lebih banyak orang lagi. Masih ada beberapa orang muridku yang sedang dikepung oleh para perusuh-perusuh itu. Aku harus menyelamatkannya. perampokan ini cepat. Ayo, iya. iya. Ayo, kalian majulah bersama-sama. Mungkin saat ini aku akan melupakan tantanganku untuk membunuh manusia. Iya. Ini adalah Karena kau sudah berani kau jauh mencampuri urusanku untuk mencari keuntungan di kalang sedana. Lebih baik kau katakan saja di mana kau sembunyikan kedua pelarian itu. Aku akan menjual kedua orang itu pada Sang Prabu Jaya Suntana. Oh, aku tidak boleh diam di sini saja. Di tempatku ada dua orang pangeran yang harus kuselamatkan. Dua orang penting yang tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku harus tinggalkan tempat ini segera. Jangan biarkan orang itu lolos. Ayo kejar! di Hanggara! Ratusan mana? Ayo! Armapala, keluarlah. Ini aku yangmu Oh, Eyang, bagaimanakah pertempuran di padepokan kita, yang? Apakah mereka berhasil dipukul mundur? Ah, padepokan kita berhasil dihancurkan. Jadi, gua larang dikalahkan oleh mereka. I iya, benar. Uh, lalu, di mana manakah Madiludira sekarang? Orang yang bersamamu tadi? Setibanya di sini, dia langsung meninggalkan saya. Hmm. Pergi ke arah barat sana. Saya tidak dapat mencegahnya, Yang. Dia hanya berpesan agar saya menyampaikan permohonan maafnya. Ah, iya, iya, iya. Semoga saja anak itu tidak semakin jauh tersesat. Hmm. Ah, apakah benar Paman Made adalah murid Padepokan Eyang? Iya, benar. Dia adalah juga murid dari Padepokan ini. Ah, apakah dia sudah bercerita padamu tentang dirinya? Ha? Melalui celah dinding bilik tahanan, dia banyak bercerita tentang dirinya. Hmm, iya, iya, iya. Eh, lalu apa saja yang telah diceritakan anak itu? Hah? Banyak sekali, Eyang. Tentang kitab pincir betu. tentang pembunuhan pendeta tamu pada padepokan, dan juga tentang keburukan-keburukannya. <sighs> Iya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang, Eyang? Ya, kita akan kembali kepada pokan kita begitu mereka meninggalkan tempat ini. Siapakah yang datang menyerang kemari, Eyang? Dan apakah tujuannya? Mereka adalah sekumpulan tokoh-tokoh kelas satu dari golongan hitam. Dan mereka hendak mengambil Raden Purbaya dari sini. Purbaya? Iya. Hei, kenapa dia hendak mengambil Purbaya, Eyang? Mereka adalah sekelompok orang yang rakus harta dan kedudukan dengan membawa dan menyerahkan Raden Purbaya serta Rara Angken ibundanya pada Prabu Jaya Suntana. Mereka tentu akan mendapat imbalan. Eyang, ayah di Galuh harus mengetahui masalah ini. Itu benar, Karma Karmapala. Ayahandamu sana harus mengetahui masalah ini. Agar kegilaan mereka dapat dihentikan. Dan Haji Konda kembali memerintah Karang Sedana. Iya, dan kemudian mereka datang ke galuh istanaku untuk mengaturkan sembah dan terima kasih. Hmm. Setan tua, rasakan jurus semburan bisa kelelawar saktiku. Yes! Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, ceng, Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, ceng karena tidak mengandung alkohol. Prokol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Serangan dari jerangkong hidup yang berhasil dielakkan oleh Mamang Kuraya mengenai pohon di belakang hingga terbakar dan roboh. Nah para pendengar sekalian, bagaimanakah akhir dari pertempuran kedua tokoh sakti tersebut? Dan bagaimana pula dengan nasib Raden Purbaya dan Saka Palwaguna? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.